Mudah-mudahan majelis kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah, kita masih dalam pembahasan uh, al-khas dalam kitab Al-Usul min al Al-Usul dahulu telah kita sebutkan eh, terbagi menjadi dua ada al-mukhassis al-muttasil ada al-mukhassis al-munfasil. Nah, sekarang masih dalam pembahasan al-mukhassis al-muttasil. Dahulu telah kita sebutkan al-istisna di antara mukhassis al-muttasil adalah uh, al-istisna, pengecualian kita sudah sebutkan contohnya seperti firman Allah dalam surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Wala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati Nah, kemudian dari keumuman ini semua manusia dalam kerugian Allah Subhanahu wa taala kecualikan ya ada pengkhususan dengan uh, pengecualian dengan menggunakan adatul istisna yaitu illah. Siapa yang dikecualikan yang dikhususkan illal ladina amanu kecuali orang-orang yang yang beriman dan beramal saleh dan mereka adalah orang-orang yang saling wasiat saling mewasiatkan atau saling nasihat menasihati di atas kebenaran dan mereka saling nasihat menasihati di atas kesabaran. Nah, baik. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang telah berlalu. Sekarang melanjutkan pembahasan sebelumnya syurutul istisna, syarat-syarat istisna, syarat-syarat pengecualian. Nah, jadi ada pembahasan tentang syarat-syarat pengecualian yang dengan pengecualian tersebut sebuah kalam itu bisa dikhususkan. Nah, kata beliau yushtaratu li sihhatil istisna, istisnai syurutun. Dipersyaratkan benarnya atau berlakunya istisna pengecualian itu dengan syarat-syarat. Ya, apa syarat-syaratnya? Minha diantaranya kata beliau. Nah, min di sini litaba'id. Berarti masih ada syarat yang lain, tapi ini beliau ringkaskan saja. Di antara syaratnya adalah awalan yang pertama ittisaluhu bil mustasna minhu haqiqatan au hukman. Nah, bersambungnya dia dengan al-mustathna minhu baik secara hakikat atau secara hukum nah, apa yang dimaksud yang bersambung maksudnya bersambungnya istisna ya bersambungnya istisna dengan al-mustathna minhu nah contoh ya kita katakan indi lahu asyaratun illa dirhama. Saya katakan kepada seseorang, saya punya hutang kepada si fulan 10 dirham. Kecuali satu dirham. Nah, berarti totalnya berapa? 9 dirham. Nah, perhatikan istisna itu berlaku, pengecualian itu berlaku, ya. Artinya ucapan ini berlaku sah, ya. Berarti saya punya 9 dirham utang kepada si fulan. Ya, karena saya katakan saya punya 10 dirham, saya punya hutang 10 dirham kepada si fulan kecuali satu dirham. Berarti totalnya 9 dirham, kan begitu. dianggap sah. Ya, kenapa? Ya, karena al-mustasna itu bersambung dengan al-mustasna minhu. Ya, jadi istilah al-mustasna yang dikecualikan. Kalau al-mustasna minhu yang dikecualikan darinya. Contoh tadi kita ambil contoh, saya punya saya punya hutang 10 dirham. Ya. Ya indi lahu asyaratun atau indi lahu asyaratun Saya punya hutang ke fulan 10 dirham. Nah, di sini adalah al-mustasna minhu yang dikecualikan darinya. Ya, 10. Ya. Illa dirhaman, kecuali satu dirham. Dirham di sini, dirhaman di sini disebut sebagai al-mustasna. Nah, perhatikan al-mustasna dan al-mustasna minhu itu bersambung. Maka kalimat ini dibenarkan, dibolehkan. Nah, berarti kalau saya kecuali satu dirham. Berarti saya punya sembilan, sembilan dirham hutang kepada orang tersebut dan ini diperbolehkan. Nah, masya Allah taala. Karena al-mustasna dan al-mustasna minhu itu bersambung dalam satu kalimat. Nah, yaitu kata asyratun dan kata dirhaman. Adapun kata illah ini disebut sebagai adatul istisna, alat yang digunakan untuk melakukan pengecualian. Nah, ini semua dibahas dalam pembahasan nahu. Nah, masya Allah taala. Baik, syaratnya itu harus bersambung antara mustasna dan al mustasna minhu, baik secara hakikat atau secara secara hukum. Kata beliau fal muttasilu hakikatan. Adapun kalau mustasnanya itu bersambung dengan al mustasna minhu secara hakikat, maksudnya adalah al mubashiru lil mustasna minhu bihaitsu la yufassilu bainahuma fasilun atau la, yaf, la, la yafsilu bainahuma fasilun. Maksudnya bersambung langsung dengan al-mustathna minhu yaitu tidak ada pemisah antara keduanya. Tadi kita sudah contohkan. Nah, Masya Allah Ta'ala. Kita katakan, saya katakan tadi contohnya, indilahu ashrotun. Ya, saya memiliki hutang kepada si fulan 10 dirham. Nah, ini 10 dirham ini adalah al-mustathna minhu. Nah, illa kecuali dirhaman, kecuali satu dirham. Ah, satu dirham, satu dirham di sini disebut sebagai al-mustathna. Antara al-mustathna yang merupakan kata dirhaman tadi bersambung eh, muttasil secara hukum ya kalau tadi secara hakiki sekarang secara hukum ma fussila bainahu wa bainal mustathna minhu fasilun la yumkinu daf'uhu kas-su'ali wal atas nah Masya Allah Ta'ala Iya Adapun kalau mustasnanya atau uh, eh, al-mustathna bersambung dengan al-mustathna minhu secara hukum adalah kalau dia dipisahkan antara keduanya antara mustathna dan al, al antara al-mustathna dan al-mustathna minhu dipisahkan oleh sebuah pemisah atau satu pemisah ya yang tidak mungkin untuk dihindarkan ya, seperti batuk atau bersin. Nah, masya Allah taala. Kalau uh, umpamanya ada orang yang mengatakan begini, indilahu asyratun. Saya punya hutang 10 dirham kepada si fulan. Kemudian saya bersin. Ya. Begitu saya ber, setelah bersin, kemudian saya katakan illa dirhaman, kecuali satu dirham. Nah, apakah ucapan ini berlaku? Apakah pengecualian ini berlaku? Pengkhususan dengan pengecualian ini berlaku? Kita katakan iya berlaku. Kenapa? Karena pemisah di sini adalah bersin yang bersin ini tidak mungkin lagi untuk dihindarkan. Nah, masya Allah taala. Ya, jadi kalau saya katakan si fulan saya punya hutang kepada si fulan 10 dirham, kemudian saya bersin, setelah, setelah itu saya katakan kecuali satu dirham. Berarti hutang saya berapa? Hutang saya 9 dirham. Nah, nah itu dibolehkan. Ya. Masya Allah taala. Kemudian kita beliau fa'in fussila bainahuma fasilun yumkinu daf'uhu aw sukutun lam yasihul istithna. Dan jika seandainya antara al-mustasna dan al-mustasna minhu itu dipisah dengan satu pemisah yang yumkinu daf'uhu yang bisa saja untuk dihindarkan atau dipisahkan dengan diam maka al-istisna di sini tidak sah ya tidak sah mitlu contoh ayyakula Contohnya dia mengatakan abidi ahrorun. Yang pokoknya dia punya budak, ya ada dia punya budak, ya. Dia katakan hamba-hamba budak-budakku semuanya bebas. Ya, kemudian dia diam. Ya. Atau dia bicara pembicaraan yang lain. Ya. Au yatakallamu bikalamin akhar atau dia berbicara dengan pembicaraan yang lain. Thumma yaqul setelah itu dia mengatakan illa Sa'id dan kecuali Sa'id. Ya. Fala yasihul istithna'u wa wa jami' maka pengecualian di sini tidak sah dan dia harus ya membebaskan semua budaknya contoh tadi kita ambil contoh yang disebutkan oleh beliau umpamanya ada, ada umpamanya saya saya punya 10 orang budak ya saya katakan Ab, abidi ahrarun budak-budakku semua saya bebaskan bebas ya, kemudian saya diam setelah itu saya sambung kecuali Said. Ya, di antara budak saya itu ada namanya Said. Ya, kecuali Said. Nah, apakah pengecualian ini berlaku? Jawabannya tidak berlaku. Kenapa? Karena pengecualiannya telah terpisah dengan apa? Dengan diam. Ya. Atau mungkin ya dia kata dia, dia uh, ucapannya terpisah dengan ucapan yang lain. Umpamanya dia katakan Abi di ahrarun, budak-budakku semuanya bebas ya, merdeka. Kemudian dia katakan kepada istrinya, tolong ambilkan saya minum. Setelah itu dia, dia sambung lagi, kecuali Said. Ya. Budak-budakku semua bebas. Kemudian dia katakan kepada istrinya, tolong ambilkan saya air minum. Setelah itu dia sambung lagi, illa Said dan kecuali Said. Apakah pengecualian yaitu si Said tadi e, dibolehkan atau teranggap atau tidak? Jawabannya tidak teranggap. Kenapa? Karena pengecualian di sini sudah terpisah dengan ucapan yang lain. Nah, seandainya tidak terpisah, maka itu teranggap berarti semua budak-budaknya bebas kecuali siapa? Kecuali hanya Said saja. Nah, masya Allah taala. Tapi karena e, pengecualian yang diucapkan itu terpisah oleh diam atau terpisah dengan ucapan yang lain yang tidak ada tidak ada kaitannya dengan pembicaraan, maka pengecualian tersebut tidak tidak berlaku. Nah, wakila. Nah, ada yang mengatakan ini ada pendapat yang mengatakan Ya, jadi sebagian ahli ahli ilmu mengatakan yasihul istithna'u ma'as sukuti awil fasili idza kana al-kalamu wahidan. Ya, istisna pengecualian itu itu dianggap sah, dianggap boleh, ya, dibenarkan, dibolehkan. Ya, walaupun terpisah oleh diam atau terpisah dengan satu ucapan, ya. Yang penting ucapan atau pemisah tersebut, ya, ucapan tersebut ya adalah ucapan yang sama dengan pembicaraan. Contoh kata beliau, berdasarkan li hadis ya Ibnu li hadis ya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yauma fathi Makkah", pada hari Fathu Makkah. Nabi bersabda, "Inna hadzal baladu harramahu harramahu Allahu yauma khalaqas samawati wal arda." Nah, la yu'dadu syauquhu wa la yukhtala khalahu. Kata beliau sungguhnya negeri ini, yakni Mekkah. Ya, Allah Subhanahu wa taala haramkan, yakni Allah sucikan, Allah muliakan. Ya. Sejak Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan dan bumi. La yu'dadu syauquhu, tidak boleh dipotong durinya, maksud maksudnya tidak boleh ditebang pohon-pohonnya. Wala yukhtala khalahu dan tidak pula boleh dipotong rumput-rumputnya. Nah, semacam rumput begitu, ya. Nabi larang, nggak boleh. Ya, Faqal al-Abbas, nah, maka Abbas al-Abbas ya, berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah al idkhir. Ya Rasulullah kecuali al-idkhir, ya. Kecuali al-idkhir. Fa innahu liqainihim wa buyutihim karena itu untuk keperluan mereka dan untuk rumah mereka. Idkhir itu semacam tanaman, ya. Jadi uh, Al-Abbas minta kepada Rasulullah agar al-izkhir dikecualikan karena itu untuk keperluan kebutuhan mereka dan untuk rumah-rumah mereka. Maka Nabi berkata illal izkhir kecuali izkhir. Nah, wahadal qawlu arjah. Inilah pendapat yang rajih lidalalati hadal hadithi alaihi. Berdasarkan dilalah ya, penunjukan dalil dalil ini tentang hal tersebut. Nah, karena Nabi mengatakan tidak boleh dipotong pohonnya, tidak pula boleh dipotong, eh, tidak boleh tidak boleh ditebang pohonnya, tidak boleh dipotong rumputnya. Kemudian Nabi diam, ya, atau terpisah dengan ucapannya siapa? Al Abbas. Kemudian Nabi lanjutkan illal idhkhir, kecuali al idhkhir. Nah, pertanyaannya, apakah pengecualian yang disebutkan oleh Nabi Alaihi Wasallam ini berlaku? Jawabannya berlaku. Kenapa? Kenapa bisa berlaku? Karena pembicaraannya masih dalam satu konteks pembicaraan Nah, bukan pembicaraan yang lain. Nah, inilah pendapat yang rajih. Nah, Masya Allah Ta'ala. Taib. Ini syarat yang pertama. Ya. Jadi pengecualian itu berlaku dalam sebuah ucapan atau dalil ya kalau al-mustasnanya bersambung dengan al-mustasna minhu baik secara hakiki hakikat atau secara secara hukum nah masya Allah taala baik yang kedua, Allah yakunal al ya, akthara min nisfil mustasna minhu. Nah, hendaknya al mustasna itu ya pengecualian itu dianggap sah ya dengan syarat ya syarat yang kedua tadi ya syarat yang pertama apa syarat yang pertama al mustasna minhu bersambung dengan al mustasna nah ya syarat yang kedua al-mustasna ya itu tidak boleh lebih banyak ya dari e, sebagian ya setengah dari al-mustasna minhu. Ya. Kalau al-mustasnanya lebih banyak ya daripada setengah al-mustasna minhu maka pengecualian tersebut tidak sah. Contoh, <coughs> falau qala kata beliau. Seandainya ada orang yang mengatakan, lahu alayya asyratu darahim asyratu darahimah illa sittatan nah saya punya hutang kepada si fulan 10 dirham kecuali 6 dirham nah saya punya 10 saya punya hutang kepada si fulan 10 dirham Taib. Apakah pengecualian di sini berlaku? Kata beliau, lam hal istisna'u. Istisna pengecualian di sini tidak berlaku. Wa lazamathu al ashrotu kulluha. Dan dia wajib membayar 10 dirham itu seluruhnya. Nah, jadi ketika ada orang mengatakan begini, ya, saya punya hutang kepada si fulan 10 ribu rupiah umpamanya. Tadi 10 dirham. Anggaplah kita ganti 10 ribu rupiah. Kecuali 6 ribu rupiah. Perhatikan. 10 ribu rupiah, 10 dirham tadi. ya Itu disebut sebagai apa? Al-mustasna minhu. Yang dikecualikan darinya, yang asal. Nah, kecuali 6. Taib. Kecuali 6. 6 ini disebut sebagai apa? Al-mustasna al-mustasna ya, yang dikecualikan. Kita telah sebutkan tadi bahwasanya pengecualian itu bisa atau dianggap sah kalau al-mustasna tadi ya tidak lebih banyak ya dibandingkan setengah al-mustasna minhu. Sekarang kita lihat 10 dirham atau 10 ribu rupiah ya kurang dikurangi 6 ya sisanya berapa sisanya 4 kan begitu berarti setengahnya kurang ya kalau begitu al mustasna lebih banyak ya dibandingkan al-mustasna minhu. Ya, setengah dari al-mustasna minhu. Kalau begitu, pengecualian yang seperti ini tidak berlaku. Maka dia wajib ya membayar hutang itu sebanyak 10 dirham atau sepuluh ribu rupiah. Kalau kita contohkan sepuluh ribu rupiah. Nah, dipahami ya? Tidak berlaku. Kenapa? Karena al-mustasnanya lebih besar, lebih banyak ya dari setengah al-mustasna minhu. Ya, karena enam, ya, itu jauh lebih besar daripada empat. Kan sisanya dari empat. Nah, kalau dia mengatakan lahu alayya asyratu darohima illa sittatan. Saya punya hutang sepuluh dirham kepada fulan kecuali enam dirham. Nah, apakah ini berlaku? Kita katakan nggak berlaku. Maka dia wajib membayar apa? Sepuluh dirham. Karena pengecualian enam itu tidak berlaku. Kenapa? Karena pengecualiannya yaitu sitah enam tadi lebih besar, lebih banyak daripada yang dikecualikan. Nah, wakilah ada yang mengatakan ini sebagian pendapat ulama ya berpendapat la yustarotu zalika itu tidak dipersyaratkan. Nah, nah, kalau tidak dipersyaratkan berarti apa? Fayasihul istisna'u. Maka istisna pengecualian itu di, diperbolehkan, dianggap sah wa in kana al-mustasna akthar wa al-mustasna minan nisfi walaupun al-mustasna yang dikecualikan ya lebih besar lebih banyak daripada ya setengah dari sesuatu yang dikecualikan darinya al-mustasna minhu fala yalzamuhu fil mithal al-madhkuri illa arba'atun maka dia tidak wajib ya pada contoh tadi ya contoh yang disebutkan sebelumnya tidak wajib kecuali berapa empat dirham saja ya ini menurut pendapat sebagian ulama. Jadi sebagian ulama mengatakan enggak syarat yang seperti ini tidak berlaku. Enggak ada syarat seperti itu. Ya, jadi kalau ada orang yang mengatakan lahu alayya asyratu darahim illa sitta illa sittatan. Saya berhutang kepada si fulan 10 dirham kecuali 6 dirham. Ya, menurut ulama yang tidak mempersyaratkan syarat tadi, ya mereka katakan kalau begitu pengecualian yang seperti ini berlaku. Berarti ya dia punya hutang berapa? 4 dirham. Kan begitu. Kalau dia katakan, saya punya hutang kepada fulan 10 dirham kecuali 6 dirham. Ya. Berarti yang tersisa berapa? 4. 4 dirham. Berarti dia harus membayar berapa? Hutangnya tadi 4 dirham. Tapi kalau ulama yang mengatakan dipersyaratkan al-mustasna itu tidak boleh lebih besar daripada al-mustasna minhu, maka pengecualian yang seperti ini tidak di tidak dianggap berarti dia wajib membayar berapa 10 dirham nah amma inistusnal kullu fala yasihhu al qawlaini falau qala lahu alayya ashratun illa ashratan lazamathul ashratu kulluha nah masya Allah adapun kata beliau kalau dikecualikan seluruhnya maka pengecualian itu tidak berlaku menurut kedua pendapat ulama tadi yang berselisih. Kalau qala contohnya seandainya dia mengatakan begini. Lahu alayya ashrotun illa ashrotan. Ya. Si fulan, saya punya hutang kepada si fulan 10 dirham kecuali 10 dirham. Nah, yang seperti ini nggak berlaku. Karena apa? Karena pengecualiannya ya semuanya ya. Maka kalau dia berbicara seperti ini, pengecualian ini tidak berlaku tidak berlaku, maka dia wajib tetap membayar berapa? 10 dirham yang merupakan utangnya tersebut. Nah, kemudian kita beliau, wa hadza syartu fi ma idza kana istisnau min adadin. Syarat yang seperti ini dipersyaratkan kata beliau kalau pengecualiannya istisnanya pengecualiannya berupa adat berupa angka. Nah, amma kana min sifatin adapun kalau pengecualiannya berupa sifat fayasihhu wa in kharajal kullu awil aktsaru maka itu dianggap sah walaupun yang dikecualikan seluruhnya atau kebanyakannya nah jadi tadi itu berlaku apa kalau pengecualiannya berupa angka adat nah, tapi kalau dalam satu pembicaraan pengecualiannya berupa sifat ya maka tetap berlaku walaupun pengecualiannya lebih banyak atau dikecualikan seluruhnya tetap berlaku contohnya misaluhu contohnya oleh firman Allah Subhanahu wa taala ya kepada iblis ya firman Allah kepada iblis nah Allah berfirman dalam surat Al-Hujr Al ayat 42 inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin nah Sungguhnya hamba-hambaku engkau tidak mampu untuk menggoda mereka. Ya, kecuali, kata Allah, orang-orang yang mengikuti engkau dari kalangan orang-orang yang melampaui batas. Perhatikan, illa man. Man di situ, ya, man di situ sifat. Ya. Maka pengecualian di situ diperbolehkan. Kata beliau, wa iblisa mimbani adama aktsaru minan nisfi dan e, pengikut iblis dari kalangan anak cucu Adam ini dari kalangan manusia itu lebih banyak daripada setengahnya. Nah, lebih banyak daripada setengah dari di antara seluruh manusia yang dikecualikan ya yang Allah Subhanahu wa taala kecualikan hanya orang-orang yang mengikutinya ya yang mengikuti iblis dari kalangan orang-orang yang melampaui batas dan ini banyak jumlahnya Apakah pengecualian seperti ini berlaku? Kita katakan iya berlaku. Kenapa? Karena pengecualiannya yang dikecualikan adalah sifat. Nah, bukan adat. Nah, walau kultu seandainya aku mengatakan a'ti man fil baiti illal agniyaah berikan sedekah kepada orang yang ada dalam rumah itu kecuali orang-orang yang kaya kecuali orang-orang yang kaya ya fatabayyana anna jami'a man fil baiti agniya. Ternyata ya, semua orang yang ada dalam rumah itu adalah orang kaya semuanya. Ya. Maka kata beliau sahal istisna'u. Maka pengecualian seperti ini benar, ya, dibolehkan, teranggap. Walam yu'tu syai'an. Kalau begitu dia tidak perlu bersedekah apapun kepada orang yang ada di rumah tersebut. Kenapa? Karena pengecualiannya berupa apa? berupa sifat ya yaitu orang-orang yang kaya ya kita ulangi contohnya pokoknya saya katakan kepada seseorang saya katakan berikan berikan sedekah kepada orang yang ada di dalam rumah itu rumah A umpamanya berikan sedekah kepada orang yang ada dalam rumah A kecuali orang-orang yang kaya. Ternyata dalam rumah itu semua orang kaya ternyata dalam rumah A itu semua orang kaya. Apakah e, pengecualian seperti ini teranggap? Jawabannya iya, teranggap. Berarti saya tidak perlu orang yang saya suruh itu tidak perlu apa? Tidak perlu untuk bersedekah. Kenapa? Karena semuanya orang orang kaya. Pengecualian di sini berlaku kenapa? Karena yang dikecualikan, yang dikecualikan adalah sifat yaitu orang-orang yang kaya bukan adat. Nah, Allah taala alam ini dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjut berikutnya di antara al-mukhassis al-muttasir, di antara al-mukhassis al-muttasil adalah asyartu syarat. Akan datang nanti insyaallah taala di pertemuan yang akan datang. Nah, Allah taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Ini dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya dan semoga Allah mudahkan kita semua untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di majelis ini dan kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat virus corona dari negeri kita dan menyelamatkan kita semua dari dari bahayanya.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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.